Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ya ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa ashhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli alaihi wa alihi Kita melanjutkan kajian kita yaitu tafsir dari juz amma. Kita akan bahas surat Al-Fil. Ya artinya apa? Al-Fil artinya apa bahasa Indonesia? Gajah. Al-Baqarah sapi. Saya kalau Ingat uh, surat Al-Fil ini selalu saya ingat pertanyaan yang sering kali ditujukan kepada saya. Ustadz, sebagian orang berpendapat kalau ingin anaknya tampan, baca surat Yusuf. Karena Nabi Yusuf apa orangnya apa? Tampan. Jadi waktu lagi hamil dibacakan surat Yusuf supaya anaknya tampan. Ini tidak benar surat Yusuf kemudian dibacakan supaya anak tampan. Saya kenal seorang yang dia baca surat Yusuf di tengah hutan supaya para wanita tertarik sama dia. Akhirnya apa? Dia kemasukan jin. Sampai saya merukyah dia, kemasukan jin. Kenapa? Gara-gara baca surat Yusuf dengan niat yang keliru. Supaya dia jadi tampan, dipandang oleh orang-orang. Dia menggunakan pelet, tapi pelet Al-Quran. Ini nggak benar seperti ini. Niat yang salah. Allah tidak pernah mengajarkan baca surat Yusuf supaya bisa menarik para wanita. Maka saya jawab waktu ditanya demikian, Ustaz, apakah dianjurkan kita baca surat Yusuf supaya anak kita tampan? Maka saya bilang, kalau ibu ingin anak ibu gede, baca surat Al-Fil, gajah. Kalau begitu caranya kita baca surat Al-Fil atau surat Al-Baqarah supaya anak jadi besar. Ini nggak benar ya. Surat Al-Fil Surat ini disepakati juga oleh para ulama surat Makkiyah. Diturunkan tatkala Nabi SAW masih di Mekah. Dan kisah surat Al-Fil, kisah yang masyhur, Kisah Abraha yang datang dengan tentara gajahnya. Ingin menghancurkan Ka'bah. Al-Hafidh Ibn Kefir rahimahullah. Di tafsir surat Al-Fil. Menceritakan tentang, tentang asal-muasal bagaimana Allah menghancurkan fialah tersebut. Bagaimana Allah menghancurkan tentara bergajah tersebut. Kita tahu dalam surat Wasama Idatil Buruj, Ashabul Ukhdud, ceritakan tentang bagaimana kaum musyrikin yang mereka membakar kaum muslimin sekitar 20 ribu orang, lelaki maupun wanita. Disebutkan hal itu terjadi di Yaman pembakaran tersebut oleh seorang raja yang bernama Zunuas. Maka dia karena jengkel sama kaum muslimin yang tatkala itu beragama Nasrani sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka masih bertauhid, maka dia pun membakar 20 ribu orang tersebut. Digaliklah parit, kondak, kemudian dinyalakan api, kemudian semuanya yang tidak kafir kepada Allah yang tidak musyrik kepada Allah dimasukkan dalam parit tersebut dibakar. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir ada salah seorang di antara 20 ribu itu yang selamat. Namanya Daus Dzusa'laban. Maka dia selamat kabur dari pembakaran tersebut yang terjadi di negeri Yaman. Maka kemudian dia lari ke negeri Syam. Dan negeri Syam dia minta tolong kepada Kaisar. Kaisar juga beragama Nasrani. Minta tolong agar membalas penyiksaan yang dilakukan oleh Dunuas. Maka Kaisar akhirnya mengirim surat kepada Najashi yaitu di Ethiopia, di Habashi, karena Ethiopia lebih dekat kepada Yaman agar menjalankan keinginan dia untuk menjatuhkan Zunuas. Maka akhirnya Najasyi, Najasyi adalah istilah raja ya. Jadi Najasyi bukan berarti Najasyi yang ada di di zaman Nabi Alaihi Wasallam yang masuk Islam bukan. Jadi Najasyi itu kalau artinya raja. Seluruh raja Habasya namanya Najasyi. Najasyi fulan, Najasyi fulan, semuanya Najasyi. Jadi ada raja di Habasya kemudian mengirim dua amir, dua pemimpin, yang satu namanya Abraha, yang satu namanya Aryab. Dua orang ini di tugaskan untuk mengalahkan Zunuas. Maka berangkatlah mereka berdua, Aryat dan Abraha dengan bawa banyak pasukan. Masuklah mereka ke negeri Yaman untuk mengalahkan Zunuas. Akhirnya mereka memerangi Zunuas. Akhirnya Zunuas pun lari dan meninggal dunia dalam keadaan tenggelam. Dikuasailah dari kabilah Himyar ini akhirnya dikuasai oleh dua orang ini, Aryat dan Abraha. Ternyata di tengah perjalanan terjadi cekcok di antara kedua pemimpin ini, antara Aryat dengan Abraha. Karena masing-masing punya punya anak buah, punya pasukan. Akhirnya hampir terjadi peperangan antara kedua pasukan ini. Padahal sama-sama diperintahkan dari Habasyah. Tatkala mereka akan terjadi pertempuran, salah satunya Aryat mengatakan, daripada kita bertempur habis-habisan, kita berdua aja yang duel. Siapa yang mati sudah kalah. Akhirnya terjadi duel antara Aryat dengan Abraha. Dalam duel tersebut, di awal duel Abraha kalah. Sampai hidungnya sempat terkena, bibirnya sempat robek. Namun akhirnya Aryat pun terbunuh dibantu oleh anak buahnya Abraha. Akhirnya meninggal Aryat dan akhirnya Abrahalah yang menguasai daerah Yaman tatkala itu. Sampailah berita ini kepada Kaisar negeri Syam. Bahwasanya Abraha telah melakukan demikian dan demikian. Akhirnya Kaisar Syam mengatakan dia akan menginjak tanah Yaman dan dia akan mencabut rambutnya Abraha karena saking marahnya. Mendengar ancaman Kaisar, maka Abraha pun mengirim banyak hadiah kepada Kaisar. Berbagai macam tuhaf, hadiah-hadiah dikirimkan. Kemudian dia bawa semacam tempat air, namun diisi pasir, semacam gendi tapi diisi dengan tanah, tanah Yaman. Kemudian dia potong rambutnya, dia taruh, dia bawa. Dia bilang, Kaisar sudah bersumpah untuk menginjak tanah Yaman dan untuk mencabut rambut saya, maka saya bawa rambut saya, kirim kepada dia. Dan kirimkan tanah ini untuk dia injak. Hal ini membuat Kaisar menjadi senang. Ternyata Abraha tunduk sama dia. Setelah itu Abraha untuk menarik hati Kaisar, dia mengatakan, saya akan bangunkan bagi engkau sebuah gereja yang sangat besar yang tidak pernah dibangun gereja sebesar tersebut. Maka kaisar pun menjadi semakin senang. Maka Abraha pun membuat gereja yang sangat besar yang namanya al qulais al qulais gereja tersebut, kata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah diambil dari suah songkok. Kullais artinya songkok. Kenapa diartikan songkok? Karena gereja tersebut sangat tinggi. Sampai-sampai seorang yang kalau pakai songkok ngelihat tingginya gereja tersebut, songkoknya bakalan jatuh. Karena saking apa? Tingginya. Kalau cuma pendek, songkok nggak jatuh. Tapi kalau tinggi sekali, songkok bisa jatuh. Jadi dia buat gereja yang sangat besar. Dalam rangka apa? Menyanyi Ka'bah. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah besok kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ila anta astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.